gladine Daripada apa tadi Pak? Daripada pemimpin muslim tapi korup lebih baik pemimpin kafir tapi adil. Dan ingin lagi sing aku sedih Cik, cek nemene wong son. Saene kae lho gak ono sing gak korup. Lah ngono sih. Nah, itu beneran apa pencitraan?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 Cek jelas arah-arah itu oleh gelut. Bahkan kalau kecil-kecil, ya Allah, hentikan semua acara-acara Islam di televisi nasional. Nah, sing cilik-cilik gak apa lah. Aswaja, TV Songo, ada TV, Doho TV, cilik, cilik gak masalah. Cilik itu kan dia yang maafkan Allah. Cilik kok. Jadi masuk kon melarat terus gak disempurna kan gak disempurna juk nemen sampean. nonton dunia pun koyo ngoten iki. Napa sing kula niki njupuk napa lah geng ngoten-ngoten tak dikit nih lho. Jadi aku tetap pertimbangan saya asal orang di bawah, orang kecil kan saya selalu ini.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 Tapi semakin rendah, semakin kecil, semakin kuei iki abdan gitu. Kawula ya semakin saya mau. Dan kita ini kan mek nandur Mas mak iyahan. Pak Muzamil tadi mengatakan Loh, apa kalau tidak nandur? Untuk mencapai kejayaan dunia, lah apa kejayaan di dunia ini? Lalu tadi presiden PMP yana. Lagi apa ngene? Apa sih wong iara arek iku iso. Masa aku gak isu? Wah, aku pian-pian. Kon si SMA pian aku wes. Wah aku sing ngedokno Pak Harto. Dan nek Soeharto iso no masa liyane gak isu?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 Nyumpun temen-temen pokok. campurannya arek-arek. Udah oleh kaitan gitu, itu oleh seket meter. Sawangan buat nemu. Asal nopo sing ngeten iki kan. Eh, ini kita tak dan gua. Buatan keliru ada redaksine ayatin ini wau. Itu ya teman sekalian. Oke, saya mencatat beberapa hal itu untuk untuk untuk anu.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 Eman naik berbuat jelek di sini tuh enggak. Dia pikiran elek eman kok begini. Eman, pengusaha naik kayak gini kok. Apa kalian dua niat jahat? Lah emanah. Jadi semua saling menjaga. Saling menjaga satu sama lain. Bahkan sampai sampean misalnya, karena kan setiap ini bisa ono nyedipi dhewe nggone ana ngisor wit kono ku mesti buika nggawa tremos karo putune wis dhek nguyu wae iku gak dinggone wae wis dipane mesti dip ya dip ngono Nah di Jakarta itu nggone wis dhewe-dhewe di pat syafaat di Jogja nggone dhewe-dhewe ana sing bagian ndek ngisor apa ndek pojokan niku ana sing senengane ndukur tembok ana sing ide genteng ana Wes dipijiti dan dia tinggal ngoyo, dia tinggal beli apa-apa, tidak ditempatin orang. Itu saja nggak dikacau kok. Jadi nggak ada, nggak ada, nggak ada orang ngacau. Nggak ada orang yang berniat eman, bukan hebat, eman. Wah lara apa sih? Mau ngaku rene kyo. Bondo-bondo diri, ya. Mungkin yo gak jalu apa-apa, aku yo gak ya apa-apa lah wis. Apa nek gak tak kacau kan gitu. Aku saya tanya, pemimpin sejati atau bukan suasana maknya kan gak perlu nyawa keamanan kan gak perlu izin lo apa izin Wong yang bagian mengizinkan lebih tidak aman daripada yang minta izin. Iya ya tak nah, kan? Ya. Mungkin ini aman-aman saja kok. Gak ono barang hilang. Aku disambati cak ini Blackberry saya tadi saya pindah itu Kairi cak, tolong diumumkan ya. Gurung sama tak umum no, no ngatik. Blackberry-nya siapa ya ini? Ngono emang, ya, lu yo ya opo mak iya. Kanjeng Nabi teko tepak ya umat ulung nggih. Nggih. Ya bayang, no gak temenan tekor Lo nak mesra kan boleh toh. Kalau mesra kan engkau sendirian di kamar, istrimu jauh di seberang pulau. Terus engkau membayangkan dia datang ngeloni kamu, boleh enggak? Boleh membayangkan, enggak oh, boleh. Nah kita terus GR, aku tekan kanji Nabi, ya gak masalah cinta. Bahwa gak, gak temenan, alangit murid urip kita temenan dah sing temenan sing di mungkin meh hologram Gusti Allah mek gawe pure gun wes wes bagi dia cuman kalam hen bil sekejapan mata untuk kita berpuluh-puluh tahun ngentani songwe pada Allah ngedang lah kan kok nemen-nemen alemu serius itu ya ta?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 Engko kok kelopone tak kon ngomong tuh, Mas sampean kok abot-abot menek kula gantian Mas. Kula tak menek sampean. ya apa kene ngono kan oh, tak jeneng ngono temen kan gue. Oh, Ka'bah ya, kadang-kadang saknone iki sampean mboten duwe abot-abot mriki. Mbok kapan-kapan kula tak dolen kaki pira. <laughs> Ka'bah ngomong yo ya, cok ngono tak sakno arek-arek ngono aku. Acara suat bareng yang ngono. Cak mbok sekali-sekali kita ketemu darat. Kopdar. <laughs> Gendeng sesuai. Gak sesuai anjane.